بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد قال المصنف رحمه الله وعن خالد بن عمر وعن خالد بن عمر العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بسرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصرعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم إخوة الإسلام رحمكم الله kita belum selesai dari salam bab <clears throat> keutamaan lapar dan hidup ala kadarnya serta meninggalkan syahwat. Nasallallahu alaihi afiyah. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keafiatan dan maafnya. Ya, kita baca hadis tentang keutamaan lapar. Mungkin kita nggak pernah kelaparan kecuali dalam keadaan berpuasa. Itu pun dengan ketentuan berbukanya makanannya penuh segala macam ada di sana. Ya. Jadi hadis hari ini adalah hadis kisah seorang sahabat Uthbah bin Ghazwan yang ditempatkan sebagai gubernur di daerah di daerah Basra. Ya. Daerah Irak. Berkata Khalid bin Umar Al-Adawi telah berpidato Utbah bin Ghazwan ketika itu dialah sebagai gubernur bagi kota Basra. فحمد الله وأثنى عليه maka dia mulai memuji Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah ini adalah merupakan pelajaran kepada setiap khatib setiap orang berbicara hendaklah memulai perkataannya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang senantiasa diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun perkataan hendaklah dimulai dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu taala ketika seorang berbicara berpidato berkata-kata di hadapan orang Ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada hari raya pun ada mulai dengan puji-pujian, pidato, bukan dengan takbir. Walaupun sebagian kitab-kitab fikih menganjurkan untuk memulai dengan takbir, tetapi dia ijtihad yang bertentangan dengan realita kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasnya beliau memulai pembicaranya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma qala kemudian dia berkata amma ba'du. Amma ba'du adalah kata yang menghubungkan antara mukaddimah dengan isi. Amma ba'du adapun selanjutnya dia akan sebutkan isinya. Dan ini adalah merupakan bahasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa katakan. Demikian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du adapun selanjutnya fa inna dunya qad atanat bisulmin maka sesungguhnya dunia ini telah mempermaklumkan tentang dirinya bahwasanya dia akan segera binasa dan berakhir. Ini menunjukkan telah dekatnya tanda kiamat. Ikhwan rahimakumullah. Tanda kiamat dibagi menjadi dua bagian Ada alamatul kubra Ada alamatul sughra Alamatul sa'atul kubra Alamatul sa'atul sughra Tanda-tanda eh, kiamat yang kecil Dan tanda-tanda kiamat yang besar Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil Banyak sekali jumlahnya Berpuluh lima puluh lebih jumlahnya Lintaranya Diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu merupakan tanda kiamat kecil karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW beliau bersabda buistu ana wasa'atu kahatain kata nabi diutus aku dan kiamat seperti ini keadaannya nggak ada penghalang antara keduanya ya banyak sekali tanda-tanda kiamat yang telah nampak sejak ditusnya Rasulullah terbelahnya bulan tanda kiamat kata Allah iqtarabatis sa'ah Wanshakal kamar telah terbelah bulan. Kapan peristiwa itu? Ketika masa Rasulullah SAW terbelah bulan. Iqtarabat sa'ah telah mendekat kiamat. Siapa yang berkata? Allah. wanshakal kamar dan telah terbelah terbelah bulan. Banyak sekali tantanannya ikhwan rahimakumullah. Ya. Di antaranya fushul qalam, tersebarnya tulis menulis, sarana tulis menulis, ada fax, ada SMS, ada email dan seterusnya. Ya. Fushul kalam tersebar alat mencetak buku semua begitu gampangnya dalam hitungan menit mungkin berpuluh ribu eksemplar keluar dahulu kala begitu sulitnya mereka menulis banyak zuhurul jahal munculnya kejahilan tampaknya kejahilan yang dimaksudkan adalah kejahilan dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Adapun urusan dunia berkembang semakin canggih, semakin canggih. Dahulu payah orang berkomunikasi jarak jauh, telegram, kemudian lambat laun muncul telepon. Itu pun tidak semua orang punya. Sekarang semua orang punya handphone. Anak-anak punya handphone, begitu mudahnya orang. Dahulu kala semuanya tersekat dengan jarak-jarak. Sekarang nggak ada lagi jarak. Antum berbicara dengan seorang di Amerika, di mana-mana, bahkan ada fasilitas yang antum bisa melihat dia dan dia bisa melihat antum, dipermudah semua. Makanya di antara tanda-tanda kiamat adalah taqarubuz zaman. Zaman itu menjadi dekat, masa menjadi dekat. Karena bertambahnya kecanggihan, fasilitas, sarana, semuanya menjadi dekat. Taqarubul aswaq, pasar-pasar menjadi dekat ya dahulu kala orang berangkat ke pasar harus membutuhkan jalan seterusnya apalagi pasar negeri lain mungkin tidak akan tercapai, dia capai sekarang semua di hadapan orang pasar itu di hadapannya tinggal buka di internet tinggal mau barang apa tinggal transfer akan datang dan seterusnya banyak sekali tanda-tandanya dan tidak semua tanda-tanda kiamat itu tercela walaupun ada yang tercela zuhur zina munculnya perzinaan semakin berkembang zuhur fahisyah munculnya perzinahan semakin berkembang banyak sekali munculnya perempuan-perempuan berpakaian tapi telanjang yang jelas telah dekat kiamat walaupun telah dekat kiamat tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan datangnya siapapun yang mencoba untuk memprediksi kiamat tahun sekian-sekian maka dia telah berdusta atas nama Allah dan telah telah merusak akidah orang lain sebelum merusak akidahnya sendiri. فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد أذن بسر من sungguhnya dunia ini telah mempermaklumkan dia segera berakhir dunia ini akan segera berakhir ikhwan tidak berkekalan matahari yang anda melihat setiap hari terbit di sebelah timur akan datang masanya Allah akan balik di terbit di barat dunia ini akan segera binasa. Itu matahari akan Allah gulung, akan hilang cahayanya. Ya. Bumi ini akan dilipat. Langit itu akan pecah-pecah. Semuanya akan terjadi. Mawallat hadza'an, begitu cepatnya dia akan meninggalkan apa namanya? Begitu cepatnya dia akan segera berlalu. Fana eh, segera binasa begitu cepat tidak akan antum merasa begitu cepatnya sekarang zaman datangnya hari-hari begitu cepat berlalu. Tahun-tahun itu begitu cepat yang nggak terasa. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, seolah-olah nggak terasa begitu cepat. Ya. Sekarang 2000 berapa? 10. Nggak terasa 2011 begitu cepat sekali. Walam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina tidaklah bersisa daripada umur dunia ini kecuali hanya beberapa tetes air saja yang terkumpul di dalam wadah tempat air tempayan itu yatasabuha sahibuha yang mana berupaya pemiliknya menggabung-gabungkannya untuk dapat diminum menunjukkan begitu singkatnya umurnya Begitulah tinggal usianya. Bukan penuh lagi ayat tinggal sesisa saja Dan payah orang mengumpulkannya untuk dapat diminum. Tetesan-tetesan saja. Subhanallah. Usia dunia ini adalah usia, yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW adalah usia antara salat asar dengan maghrib. Tak lama. deh wa innakum muntakhiluna minha ila darin la zawala laha dan sesungguhnya kalian akan segera berpindah darinya dari dunia ini ila darin ke suatu negeri la zawala laha yang tidak akan pernah binasa tidak akan pernah berakhir itulah negeri kita yang sebenar-benarnya itulah kampung kita yang sebenar-benarnya sanalah kita akan kembali ana wa antum wa nahnu jami'an saya kamu dan kita semua akan kembali ke kampung halaman kita yang abadi darul akhirah negeri akhirat dan mungkin sebagian kawan-kawan kita telah kembali dan kita hanya menunggu saja giliran kapan datang ya setiap hari ada yang Allah jemput setiap hari ada yang Allah jemput berpindah dari dunia ini ke alam barzakh tinggal menunggu alam akhirat dan kita harus standby tiap hari harus siap-siap hutang-hutang antum dicatat beritahukan istrinya ini hutang yang tinggal kalau ada wasiat wasiatkan buatkan wasiat kalau aku mati tolong kuburkan di sini jangan dibawa jauh-jauh tak tahu kita wa innakum muntaqiluna minha ila darin la zawala sesungguhnya kalian akan segera berpindah darinya ke kampung, ke negeri yang tidak akan pernah berakhir. Adapun dunia ini cepat sekali. Antum tak terasa mungkin terlagi udah anak udah besar, oh, au uban udah mulai memutih, tak terasa begitu cepat sekali. Berkurang jatah. Fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Maka kalaulah kalian pindah meninggalkan dunia ini kembali ke kampung halaman, maka pindahlah dengan yang terbaik. Bawalah bekal yang terbaik. Siapkan segalanya di sana. Menyiapkan sejak sekarang di sini. Bangun rumah antum di sana. Membangunnya sejak sekarang di sini. Tanami kebun-kebun antum di sana. Menanamnya sejak sekarang di sini. ucapan subhanallah yang mengatakan subhanallah Allah akan tanam, tanamkan baginya satu pohon kurma di surga subhanallah subhanallah maka perbanyaklah perbanyaklah zikir kepada Allah SWT infaklah infak untuk masjid bangunlah masjid man bana lillahi masjidan eh. أو من بنى مسجدا يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة yang membangun rumah untuk mencari wajah Allah yang membangun rumah Allah, membangun masjid untuk mencari wajah Allah, Allah akan bagikan, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Walaupun mungkin di sini kita belum punya kapling, membeli kapling payah, payah nyari uang cash, antum bersabar, ya, siapkan kapling di sana. Jangan sampai di sini kaping antum luas di mana-mana ada, sampai sana nggak ada kaping lagi. Nggak ada lagi kaping. Nggak diambil orang kaping antum. Allah akan bagikan kepada orang-orang beriman. Ya, subhanallah. Kafling orang-orang kufar akan diberikan kepada orang-orang beriman. Orang kufar masing-masing punya kafling di surga. Ketika mereka tidak beriman, maka kafling mereka akan dibagikan kepada orang beriman. Dan setiap orang beriman memiliki kaping di neraka. Ketika mereka tidak memasukinya, akan dibagi-bagikan kepada orang kafir bertimpa-timpa azabnya. Subhanallah. Setiap orang ketika akan dimasukkan ke dalam surga, Allah akan lihatkan ini adalah tempat mudah di neraka. Sekiranya kau tidak beriman. Ketika dia lihat, bertakutnya dia. Ya, kemudian Allah katakan, inilah sekarang tempatmu karena kau beriman. Semakin bertambah nikmat ya, yang dia rasakan kalau Allah tidak beriman, di situ tempatnya. Demikian juga orang-orang kufar. Allah akan tampakkan baginya tempatnya di, di dalam surga. Sebelum masuk ke neraka, kata Allah, ini adalah muskilan yang kau beriman. Ya, maka dia semakin kesal terhadap dirinya. Ya, semakin marah terhadap dirinya. Ya, meraung dan meratap. Kata Allah, ini adalah tempatmu sekarang karena kau nggak beriman. Semakin bertambah azabnya. Kalau anda kata dia nggak tahu tentang surga, Azabnya nggak berapa parah. Tapi dia tahu ini inilah tempatmu seharusnya kalau anda kata engkau beriman. Subhanallah. Maka hendaklah setiap orang berbekal untuk menuju negeri tersebut. Apa bekalnya ikhwan? Bekalnya adalah yang salih, Amalan yang salih, Dan yang namanya amalan salih tidak akan dikatakan salih kecuali jika terpenuhi padanya dua syarat. Ikhlas dan mutaba'ah. Ya. Kalau tidak ada ikhlas, tidak ada mutabah, tidak saleh dia. Bahkan akan dapat bencana pelakunya. Jika orang berbuat karena riya, dapat bencana. Jika orang berbuat amalan tanpa ittiba' sunnah, dapat bencana. Tidak ada terima oleh Allah SWT. Ya, sebagaimana antum jika tidak mengikuti prosedur di PT, antum kerja sembarangan, tidak ada terima. Tanpa ikuti petunjuk, tidak ada terima antum. sembarang aja buat masuk PT sembarang antum mau tulis sembarang mau kerjakan sembarang diterima nggak kerjaannya nggak diterima nggak mengikuti prosedur dalam perkara akhir akhirat pun demikian dalam perkara agama sembarang aja antum buat buat karang karang suka hati buat mau sholat begini terserah mau zikir begini terserah diterima nggak nggak akan diterima Allah walaupun antum semangat modalnya nggak cukup punya semangat antum kerja di PT semangat semangat tapi nggak ikuti prosedur bukan dapat bencana, kehormatan, dipecat. Demikian juga dalam urusan ibadah, urusan akhirat. Semangat antum beribadah, zikir pagi, sore, siang, malam. Ya, infak pagi, sore, siang, malam. Tapi kalau nggak ada ittiba sunnah, nggak ada ikhlas ibadah, nggak ada gunanya. Ya, antum beribadah dengan amalan-amalan yang bersumber daripada hadis-hadis yang palsu, nggak ada gunanya. Hadis-hadis yang baik, nggak ada gunanya. Makanya asya'nu laysa fil amal. Kata para ulama, bukanlah timbangan itu ketika engkau sibuk dengan beramal, tapi timbangan itu adalah ketika engkau memperbaiki amal. Ya, bagaimana memperbaiki amal? Niatnya diperbaiki, caranya diperbaiki. Subhanallah. Fantaqilu bi khairin ma bi hadratikum. Pindahlah kalian dengan kebaikan, bawalah bekal yang baik. Ya. Yang ada pada kalian sekarang ini gunakan semuanya untuk menjadi bekal menuju Allah Swt. Fa innahu qad dzukira lana. Sesungguhnya pernah disebutkan kepada kami. Siapa yang menyebutkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annal hajara yulqa min shafir jahannam. Sesungguhnya batu dicampakkan dari tepi jurang neraka jahannam. Fa yahwi fiha 70 ama. Dia masuk terjatuh ke dalamnya ya, sepanjang 70 tahun Subhanallah. Bayangkan itu. Berapa kecepatan batu kalau jatuh? Benda-benda berat berapa kecepatannya? Dengan gaya gravitasi sekarang. Cepat enggak? Berapa? Tanya sama dia nanti. Cepat sekali kawan. Campakan kata jatuh cepat. Ya. Ini dari bibir neraka jahanam dia jatuh ke bawah sampai 70 tahun kata Rasulullah kata beliau yakni Utbah bin Ghazwan disebutkan oleh Rasulullah kepada kami semuanya batu itu dicampakkan dari tepi neraka jahanam fayahwi fiha sab'ina ama dia masuk ke dalamnya jatuh ke dalamnya sepanjang 70 tahun la yudraku laha qa'ra bahkan 70 tahun pun tidak sampai ke dasar Tembayangkan 70 tahun berapa hari itu Setahun 365 hari. Kalikan dengan 70. Masya Allah. Berapa hari itu? Padahal begitu cepatnya, kecepatan jatuh itu cepat. Dalam sekali. Bagaimana orang yang dalamnya mau keluar, mustahil bisa keluar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tiap kala mereka ingin keluar dari dalamnya, mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Yang ahli manjat-manjat hotel itu di neraka nggak ada guna keahliannya itu. 70 tahun itu batu jatuh. Bagaimana kalau antum naik ke atas merayap? Jatuh 70 tahun belum lagi sampai ke dasar. Wallahi la'an Demi Allah neraka itu akan penuh akan dipenuhi. Waliyadzubillah. Neraka itu akan datang maksudnya dia penuh. Subhanallah. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim Neraka itu terus menerus meminta agar dipenuhi, dipenuhi Dia akan berkata Hal min mazid, hal min mazid Apakah masih ada tambahan ya Allah Apakah masih ada tambahan Terus dia minta neraka jahanam Alhamdulillah sampai Allah SWT wada'a al-jabbaru qadamahu alaiha sampai Allah takkan kakinya Allah taala di atas neraka sehingga neraka pun berguncang dan dia berkata qad tuqad cukup cukup baru penuh dia subhanallah walaqad dzukira lana sesungguhnya telah disebutkan kepada kami annama baina misra'ain min masari'il jannah Sesungguhnya jarak antara pintu surga antara satu sudut kepada sudut yang lainnya jarak pintu tersebut pintu surga masirata arba'ina aman perjalanan 40 tahun itu membayangkan 40 tahun baru sampai ke ujung pintu itu pun sebagian mengatakan dari setengah pintu diukur dari setengah pintu ke pintu yang lainnya enggak sepenuhnya perjalanan 40 tahun bagaimana kok satu pintu full menjadi berapa 80 tahun baru sampai ke ujung antum subhanallah menunjukkan betapa besarnya pintu surga subhanallah wala ya'tiyanna alaihi yaumun wa huwa kadhidun min ziham akan datang padanya suatu hari yang mana dia akan penuh orang ya akan memasukinya subhanallah menunjukkan kelak surga itu pun akan banyak penghuninya subhanallah surga itu ikhwan banyak penghuninya karena dipenuhi dengan para bidadari-bidadari Allah ciptakan tanpa ada proses pembuahan, pelayan-pelayan, dan kelak itu surga akan Allah penuhi. Menciptakan yakni makhluk-makhluk lainnya yang memenuhi surga sebagaimana terdapat dalam hadis Allah taala alam tentang makhluk tersebut yang menjadi penghuni surga akan penuh surga itu menunjukkan banyaknya orang-orang masuk surga. Tentunya ditambah dengan bidadarinya, pelayan-pelayannya banyak. Jadi di sini Abbah bin Ghazwan menerangkan tentang neraka terlebih dahulu agar yang mendengarnya merasa takut. Kemudian supaya dia tidak berlebihan takutnya sehingga menjadi putus asa, dia terangkan juga tentang surga surga itu pun akan dipenuhi pula akan orang punya harap dan hendaklah setiap manusia dalam menyampaikan senantiasa mengiringi antara tergib dan terhib ancaman-ancaman dan janji-janji dan dunia ini pun diatur di atas tergib dan terhib ancaman-ancaman dan janji-janji di PT itu ada itu jika antum buat ini ini ini ini kerajinan antum ini maka sekian, pangkatnya akan naikkan gajinya akan ini akan Jika antum bolos sekian kali akan ada warning pertama, warning kedua, ancaman-ancaman. Dengan itulah orang dapat hidup di dunia ini dengan perasaan harap dan takut jika dia perbuat ini konsekuensinya ini. Takut, anda ancaman-ancaman. Demikian juga tentang negeri akhirat. Tentang agama ini ada ancaman-ancaman, ada juga harapan-harapan. Kalau ini yang antum buat, ini ancamannya. Kalau ini yang antum buat, ini ancamannya. Ini yang tertinggalkan, ini ancamannya. Kalau anda kata ini yang terbuat, ini balasannya. Ini yang tertinggalkan, ini balasannya. Semuanya. Ya. Harus seimbang antar tergib dan terhib. Kalau nggak ada target, nggak ada target, nggak ada yang jalan. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku melihat ketika itu aku adalah orang yang bertujuh. Aku orang yang ketujuh beserta Rasulullah wasallam masuk Islam. Malana ta'amun illa waraqus syajar. Kami tidak memiliki makanan yang dapat kami makan kecuali waraqus syajar. Daun pohon kayu, dedaunan pohon kayu. Itu yang bisa dimakan. Hatta karihat asdaquna sampai bibir kami ini bagian kanan kiri ini karihat luka-luka. Subhanallah. Antum pernah makan daun nggak? Pernah juga tapi dan lalapan memang untuk dimakan, untuk dilalap. Ya. Ini daun-daun yang bukan untuk dimakan mereka makan. Enggak ada yang lain mau dimakan. Subhanallah. Apalagi ketika Rasulullah di, di, di, di embargo tiga tahun. Beliau berkumpul beserta Bani Hashim dan orang-orang Islam, budak-budak, tiga tahun. Nggak ada sama sekali makanan masuk kecuali dengan curi-curi, kecuali kebaikan beberapa orang. Itu yang mereka makan. Daun-daunan itu yang mereka makan. Kayaknya antum belum sampai makan daun-daunan kan? Sampai kata dia, karihat asdaquna, bibir kami sisi kanan kiri ini luka-luka. Karena nggak layak dimakan, tapi dimakan juga. Subhanallah. Untuk ngisi, nggak ada yang lain mau dimakan lagi faltaqattu burdatan fashaqaqtuha baini wa baina Sa'd ibn Malik maka aku memiliki burda kain yang kubagi dua sebagian untukku sebagian untuk Sa'ad bin Malik subhanallah fattazartu binisbiha yang setengah kupakai sebagai kain sarungku Waktu Wattazara dan min nisfiha, setengah lainnya dipakai saat untuk sarungnya. Dibagi dua. Itulah yang ditautkan. Bukan berjahit seperti sarung yang sekarang ah, standby itu enggak. Kain aja panjang, kain panjang di belah dua, satu dipakai untuk saat bin Malik, satu dipakai dia. Utbah bin Ghazwan. Ada bajunya enggak? Enggak ada baju. Subhanallah, miskin kali nampaknya kan. Susah kali mereka ketika itu. Kayaknya nggak pernah antum seperti ini, nggak pernah karena nggak yakin sekali. Subhanallah. Saya ken saya kentu lima ribu bisa antum dapat tiga empat. Ini nggak ada yang mau dipakai kecuali itu saja. Fama al yawma minna ahdun illa asbah amiran ala misrin al amsar. Maka sekarang jadilah kami para sahabat maksudnya yang dahulu kala miskin kurang makan kurang pakaian tapi sekarang telah berubah zaman tidaklah di antara kami kecuali dia menjadi gubernur yang menguasai satu wilayah daripada wilayah-wilayah Islam subhanallah berubah Allah berikan kepada mereka kesenangan, kenikmatan. Dahulu mereka Allah uji dengan kesulitan, kemudian Allah uji mereka dengan kesenangan. Semuanya jadi gubernur, nggak ada kecuali jadi gubernur para sahabat. Wa inni a'udzu billahi an nakuna fi nafsi 'aziman wa indallahi saghiran wa Muslim. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, jangan sampai aku menjadi besar dalam diriku sendiri, membesarkan diriku sendiri. Padahal di sisi Allah SWT kecil, rahu muslim. Walaupun dia gubernur, satu wilayah Basrah di tangannya, mau dia apa akan terserah dia, tapi dia berlindung kepada Allah jangan sampai dia menjadi orang yang sombong, merasa dirinya besar, padahal dia di depan Allah begitu kerdilnya di ikhwan rahimakumullah maka doa ini doa yang baik sekali untuk antum ulang-ulangi kita ulang-ulangi Allahumma inni a'udzubika an akuna 'aziman fi nafsi saghiran indak sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan demikian berdoalah ya Allah aku berlindung kepadamu jangan sampai aku merasa besar kepala besar diri sementara kerdil di hadapanmu di matamu ya Allah karena orang kalau telah terhinggapi penyakit ujub bangga dengan dirinya ya, pasti dia akan menjadi orang yang takabur, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Akhirnya meremehkan yang lainnya. Apalagi posisinya sebagai gubernur, orang besar, semakin tinggi seorang, maka semakin kencang anginnya, semakin besar ujiannya. Ketenaran banyak membuat orang lupa daratan. Masalullah alaihi Ketika dia merasa besar dalam dirinya, ya, maka hilanglah kebesarannya di mata Allah SWT menjadi orang yang kerdil yang kecil. Rawahu Muslim. Kita baca kaidah kaidah penjelasan penjelasan yang dapat diambil pada hadis yang mulia ini. Berkata Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali Fiqhul Hadith السنة في الخطبة البدء بالحمد والثناء على الله بما هو أهله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم sunnah dalam berpidato hendaklah seorang memulai dengan ucapan Alhamdulillah kemudian salawat kepada Rasulullah SAW yang kedua masyru'iyatun nasihat lil ikhwan wa targhibuhum bil khairi wa takhfifuhum min al akhirah anjuran disyariatkannya agar seorang menasihati saudara-saudaranya untuk kebaikan mengajak mereka berbuat kebaikan ya memberikan kepada mereka ancaman-ancaman yang akan mereka dapat dalam negeri akhirat ketika mereka tidak melaksanakan perintah Allah swt. wa taala. Ya. Selalulah kita mengiring-iringi antara targhib dan terhib. Ajak manusia, berikan mereka janji-janji. Ini janji Allah. Inilah balasannya, inilah pahalanya. Peringatkan mereka, inilah dosanya, akhi. Jika antum main riba, ini dosanya, ini konsekuensinya. Jika antum zina, ini konsekuensinya. Jika antum judi, ini konsekuensinya. Minum khamar, ini konsekuensinya. Antum berdusta, sebutkan ancaman-ancaman. Kemudian iqtirabu sa'ati wa sur'atu zawalid dunya wa fana'iha. Hadis ini menunjukkan telah dekatnya kiamat dan cepatnya dunia ini akan berakhir. Berikutnya bayanu azmatillah azmatillah taala fi idhami khalqin nari wal jannah. Penjelasan tentang betapa agungnya Allah SWT Maha besarnya Allah SWT ketika dia menciptakan makhluk yang begitu besar surga dan neraka tahu antum berapa luasnya surga seluas langit dan bumi bumi ini besar payah antum mengelilingi bumi ini payah mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun langit lebih besar lagi bumi ini dibandingkan langit nggak ada apa-apanya ya mungkin bagikan pasir bagikan pasir di tengah padang pasir yang luas itulah bumi. Padang pasir itulah alam semesta langit. Luasnya surga seluas langit dan bumi kata Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luas dan seluas langit dan bumi. Walaupun di rumah kita sekarang sempit-sempit, Kapling kita sempit, bersabarlah. Semoga Allah berikan kapling luas di surga. Luas. Allah. Yang paling terakhir di surga antum ingat selalu. Itu bagaikan memiliki berapa? Tujuh kali dunia ini sisinya. Dia jadi rajanya. Tujuh kali dunia sisinya Itu yang paling terakhir. Itu pun dibakar-bakar di neraka. Udah gosong-gosong kulitnya. Dikeluarkan. Ya dimasukkan ke dalam sungai namanya Nahru Al-Hayat, sungai kehidupan, baru tumbuh kembali daging-dagingnya. Sehingga orang-orang surga menyebutnya dengan sebutan Jahannamiyun, ex mantan neraka Jahannam. Gak apa-apa daripada nggak sama sekali. Tapi wal billah ikhwan, na'udzubillah, jangan sampailah tubuh kita dibakar dengan neraka. Nggak tahan. Jangankan neraka yang besar itu, kore api aja nggak tahan dan letakkan tangan 5 menit. Meleleh, daging itu meleleh. Itu kore lilin. Bagaimana neraka? Waliyahzubillah. Yang mana kata Allah, Inna tarmi bisyararin kal qasr. Percikan apinya, antum ngelas ada percikan apinya kan? Percikan api neraka ketika dia bergejolak sebesar istana. Kal qasri, bukan istana percikannya. Apa nggak hancur kita? kena percikannya aja hancur ini satu bagian daripada 70 sekian bagian kelak api di dunia ini semuanya satu bagian daripada 7 sekian bagian 70 sekian bagian di neraka maka jangan coba-coba apalagi berandai-andai berharap masuk neraka waliyadzubillah kemudian kasratul dakhilina al-jannah bi'umumi rahmatillahi ta'ala wa mazidi fadlih Hadis ini menggambarkan banyaknya kelak orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah yang maha luas dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bayanun li hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sabiqin al-Islam. Penjelasan bagaimana keadaan Rasulullah, keadaan para sahabat yang dahulu kala mereka masuk Islam. wa mu'anatihim wa betapa payahnya mereka menghadapi kehidupan sulitnya mereka menghadapi kehidupan li ajli fil alamin dalam rangka menyebarkan agama Allah SWT. kaya-kaya sahabat itu sebelum Islam datang kau Bakar kaya raya ya Mus'ab itu kaya sekali ibunya kaya raya mereka ketinggalan semua. Musa ketika ketahuan masuk Islam, dipenjara, dikurung, disita semua kenikmatan yang diberikan ibunya, sehingga datang kalau semua cumpang camping dia, cumpang camping. Meninggal pun ketika perang Uhud, nggak lengkap pakaiannya. Jika ditarik ke atas terbuka bawah, ditarik ke bawah terbuka atas, asalnya kaya raya. Tapi mereka mau rela berkorban agar tersebarnya agama Allah SWT ini. Subhanallah. Maka layak mereka mendapatkan ganjaran yang tidak akan dapat oleh orang-orang setelah mereka. Falamma sabaru wa kanu muqinin asbahu a'immatan. Ketika mereka bersabar dan mereka yakin dengan janji Allah, janji Rasulnya, jadilah mereka para pemimpin yahduna bi amrillah yang mereka menunjuki manusia dengan perintah Allah. Watahaqqaqa lahum al-istikhlaf maka benarlah janji Allah mereka diberikan kekuasaan kemenangan alladzaini wa'ada bihima rabbul alamin ibadahul mu'minin ya Allah janjikan keduanya kepada hamba-hambanya yang beriman Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang beriman akan diberikan kekuasaan ya, di muka bumi ini dan kekuatan Subhanallah. Antumlah coba baca buku sejarah bagaimana kuatnya kaum muslimin. Sultan Al-Fatih itu menakluk Konstantinopel itu 25 tahun ditaklukkan Konstantinopel. Subhanallah, masih muda sekali. Dengan Islam mereka jaya. Temu lihat itu kisah perangannya. Ya, nggak bisa dari laut, dari laut nggak bisa dia bawa kapal-kapal menuju Konstantinopel. Dari atas gunung dia bawa kapal-kapal itu. Nyebrang. Nggak pernah ada sejarahnya peperangan dalam seluruh dunia. Kapal itu nyebrang dari gunung, turun ke bawah. Ya, orang-orang Konstantinopel halangi selat mereka dengan dengan rantai-rantai besar. Kapal nggak bisa lewat. Ya. Nggak ada akal kecuali itu kapal dibuat dari atas jalan ditebang hutan-hutan, dicet, dikasih minyak, naik kapal di bawah lembu manusia, jalan dari atas gunung ke bawah. Pagi-pagi udah tiba di tempat wilayah musuh. Hancur, hancur kapal. sancur hancurnya Iza, mereka memiliki kemuliaan. Datang utusannya kepada raja di seluruh Islam, Raja Konstantinopel. Masuklah Islam, aman semua tidak kan. akan ada kerusakan, nggak ada pertumpahan darah. Jika tidak, besok ketika terbit matahari maka meriam kami akan berdentum menghancurkan benteng-benteng kalian meriamnya besar belum pernah ada sebelumnya sebesar itu hulu ledaknya besar daya ledaknya besar ya subhanallah kuat mereka berkali-kali mereka menggali-gali lubang ya, menuju Konstantinopel itu berkali-kali mereka berhasil sehingga orang-orang Konstantinopel berjalan saja langkah kakinya dianggap kaum muslimin dari bawah masuk menyerang begitu takutnya mereka mereka berlari langkah kaki mereka mereka anggap musuh kaum muslimin datang ketika mereka berpegang dengan Islam lihat lagi itu apa nama sejarahnya Tariq bin Ziyad subhanallah sampai ada gunungnya sekarang mereka sebut dengan giblatar dari kata-kata Jabal Tariq Gibraltar gunungnya Tarik. Subhanallah. Kuat mereka ikhwan. Sekarang akidah kita lemah. Orang berbondong-bondong ke dukun larinya. Mana mau kuat? Malam hari mau keluar rumah takut hantu. Bagaimana mau berperang lawan musuh? Subhanallah. Akidah, akidah kosong. Kemudian wujubul iltija ila Allah taala min ghururin nafsi wa zakhrafatis syaitan. Wajib hukumnya seorang bergantung kepada Allah, kembali kepada Allah, bermohon kepada Allah agar tidak tertipu dengan dirinya. Terdapat ditipu daya oleh syaitan, dihiasi syaitan sehingga menganggap dirinya besar. Kalau muncul rasa-rasa itu, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan senantiasa membesarkan manusia. Seolah-olah dia yang paling besar. Dia yang paling alim. Dia yang paling hebat. Yang paling tinggi. Paling-paling. Makanya orang-orang senantiasa ingin menjadi yang paling tertinggi. Ya. Dan merasa paling tinggi. Waliyahzubillah. Baik ikhwan rahimakumullah. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Satu hadis saja wallahu taala alam sallallahu wasallam Muhammadin ya, sisa 5 menit mungkin ada yang bertanya tafadhal masyhurah, tafadhal Bismillah Bagaimana hukumnya uh, sebagian besar ibu-ibu sekarang ini nah, apabila ulang ulangi Bagaimana hukumnya sebagian besar ibu-ibu sekarang ini apabila mereka akan marah pada anak-anaknya, mereka menyebut nama-nama Allah. Bagaimana hukumnya? Uh, sebagian besar ibu-ibu itu kan apabila akan marah sama anak-anak itu ya uh, menyebut nama Allah, kadang astagfirullah, subhanallah, bisa dia marah gitu. Gimana pandangan? Menurut antum bagaimana? <laughs> Baguslah berzikir dia astagfirullah. Degil kali kau nak. Allahu Akbar. Payah kau diatur ini. Bagus. Daripada dia maki-maki kan. Alhamdulillah bagus. Ada muskilah? Enggak ada muskilah. Baguslah. Dan orang-orang beriman senantiasa ucapannya adalah ucapan yang mengandung kebaikan. Tapi tengok para tulabul ilmi, penuntut ilmu itu marahnya aja Allah ya dik, ya dik Allah itu marah kali itu. Apa artinya? Semoga Allah beri petunjuk. hadak Allah Allah yang sudah, Ini marah yang baik. Kalau kita keluar dari sikap binatang itu semuanya. Tulabul ilmi. Marah aja begitu dia. Ya Allah. Allah dik, Allah yang yuslihalak itu kalangan tulabul ilmi pergi lantem ke Arab sana orang-orang penuntut ilmu itu marahnya gitu cuman doa-doa semua nah, bagus astagfirullah innalillahi wa inna raji'un betul-betul musibah jadi anak ini Alhamdulillah ya kita harus biasakan bibir kita ini mengucapkan kata-kata yang baik Orang kadang-kadang dia apa namanya keceplosan apa namanya latahnya entah apa-apa. Itu kan diri sendiri yang ngajarkan. Ada kadang-kadang keluar kata-kata kotor, waliyadzubillah. Kata-kata kotor yang keluar. Jadi daidanu jadi kebiasaannya. Kadang-kadang copot-copot, entah apa-apa sebetulnya. Astaga naga, macam-macam. Orang-orang tulab ilmi, astagfirullah. Kagum, Masya Allah, Allah Akbar. Bagus sekali ini. Ya, Coba kita perbanyak kata-kata seperti ini. Nasallallahu alaihi Semoga kita bermoga kepada Allah diberikan keselamatan, kemaafan. Kata-kata doa semua. Ya. Allah taala. Yang lain, fadal. Kayaknya zuhud-zuhud sini semua. Untuk bertanya di zuhud. Betul-betul antum mengamalkan hadis-hadis ini. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.